Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Untuk masalah setoran matanya insyaallah taala ditunda, antum setorkan sendiri dengan sesama nah pasangannya barakallahu fikum dan diulang-ulang terus biar mutkin Jangan ditinggalkan karena hafalan ini kalau ditinggalkan tentunya apa? akan lupa. Kita semuanya merasakannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum qala al-mu'allifu asbahullah. Kita masih berada pada seputar apa? Pembahasan mengenai apa? Nah, masalah marfu ya enggak? Marfu, mauquf. Nah, itu pembahasan yang sekarang kita masih berada di atasnya. Nah, kita lihat barakallahu fikum, kesimpulannya kemarin ucapan sahabat itu hujah ataukah bukan? Pendapat yang rajih. Hujah manakala terpenuhi tiga syarat. Terpenuhi tiga syarat. Syarat pertama Ayo. Apa syarat pertama? Eh, ketika tidak berseberangan dengan nas atau dalil. Syarat yang kedua apa? Eh, kata tatkala apa? Sahabat tersebut dari kalangan ahlul ilm atau fuqaha. Paham ya? Yang ketiga, syarat yang ketiga Syarat yang ketiga eh, hendaknya tidak menyelisih apa ucapan sahabat yang lainnya. Maksudnya ya, itu tiga syarat kemarin Dikatakan bahwasanya apa? Naam qaul sahabi hujjah walaupun dengan ada adanya khilaf tapi itu yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih Naam. Wa wa mal hukmu fi ma idza qala tabi'in ya? Ya kan? Wa mal hukmu fi ma idza qala tabi'i min as-sunnah kadza hal lahu hukmu rafa' aw amla? Sekarang kalau yang berkata itu tabi'in. Kalau ada tabi'in mengatakan termasuk bagian dari sunnah seperti ini, nah, ucapan tabi'in ini dikatakan marfu' ataukah tidak? Marfu' itu kan sampai kepada Rasulullah istilahnya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u. Yang disandarkan kepada Rasulullah itu marfu' namanya. Adapun yang disandarkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Kalau sandarkan bersahabat namanya mauquf. Nah, sekarang kalau tabi'in ada yang mengatakan termasuk bagian dari as-sunnah seperti ini seperti ini. Itu hukumnya marfu' atau tidak kita lihat. Naqul qad ikhtalafa al-muhaddisun fi dzalik. Ahlul hadis telah berselisih. Faminhum man qala di antara mereka ada yang mengatakan innahu mauquf. Ada yang mengatakan mauquf, mauquf tabi'in. Walaysa min qismil marfu', bukan termasuk pembagian atau bagian dari marfu' Li'anat tabi'inya lam yudrik an ahdas ahdan Nabi SAW. Perhatikan baik-baik. Dikarenakan tabi'in itu tidak menjumpai zaman Rasulullah SAW. Nah tabi'in itu yang dijumpai zaman siapa? Sahabat. Falidhalika la nastati'an an naqul. Oleh karena itu kita enggak mampu untuk mengatakan innama sammahu sunnah Fayaknimihi sunnatan nabi saw Kita enggak bisa memastikan. Kalau ada orang tabi'in mengatakan termasuk sunnah seperti ini, itu kita enggak bisa mengatakan ini pasti dari Rasulullah. Kenapa nggak bisa? Karena antara tabi'in dengan Rasulullah itu ada selang di situ. Tahu selang nggak antum? Ada selang Selang apa maksudnya? Selang waktu. Paham ya? Ada selang waktu di situ ya. Nah, barakallahu fikum. Berapa generasi di situ? Satu generasi, generasi sahabat. Ya enggak? Generasi pertama kan sahabat, kedua tabi'in, ketiga atba'ut tabi'in. Nah, kalau ada tabi'in mengatakan misalkan Imam Malik, ya, Imam Syafi'i misalkan, atau yang jauh-jauh ya misalkan atau Muhammad Musirin aja sudah. Muhammad Musirin tabi'in bukan? Tabi'in. Mengatakan termasuk sunnah seperti ini, bisa nggak kita pastikan ini pasti dari Rasulullah? Bisa nggak Enggak bisa. Karena harus melalui sahabat dulu. Nah, kita lihat ini kata beliau. Li'anna tabi'iyya lam yudrik ahdan Nabi sallallahu Karena tabi'in itu tidak menjumpai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falidzalika la nastati' an naqul inna ma sammahu sunnah fa ya'nihi sunnatan Nabi sallallahu Oleh karena itu kita enggak mampu untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh tabi'in ini adalah sunnah, kemudian yang diinginkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu bal yuhtamal an yurida sunnatus sahabah bisa jadi yang diinginkan oleh tabi'in tadi adalah sunnahnya para sahabat karena lain nanti Nah barakallahu fikum. Wa qala ba'dul ulama sebagian ulama mengatakan bal huwa marfu'un bahkan marfu' bisa lakinnahu mursalun munqati. Marfu' tapi mursal munqati. Ya otomatis enggak diterima kan? Mursal munqati lagi terputus sanatnya, Ya enggak? Karena antara tabi'in sampai ke Rasulullah itu ada sahabat. Nah, sahabat ini harus disebutkan. Kalau enggak nanti munqati di situ. Nah, barakallahu fikum. Li'annahu saqata minhu sahabi ya enggak? Karena apa? Karena nah barakallahu fikum hilang darinya sahabat. Maksudnya hilang dari tabi'in itu jalur sahabat ini. Paham belum? Sudah kita lewati antara munqati dan mu'dal bedanya apa Abdul Aziz? Munqati dan mu'dal dua-duanya min qismidz dhaif termasuk bagian dari hadis dhaif. Apa munqati apa mu'dal bedanya apa? Nah, bedanya apa Abdurrahman? Nah, mu'dal itu terputus sanadnya tapi dalam keadaan apa? Beruntut. Kalau mengkata tidak beruntut atau alias selang-seling. Haddatsana Alif. Haddatsana Ta. Haddatsana Jim. Nah, ini terputus sanadnya ba hilang, sa hilang. Selang-seling atau enggak? Namanya apa? Mengkata Kemudian ada haddatsana Alif. Qala haddatsana Jim. Alif Jim. Ba ta apa ya? Ba ta sa. sa. Hadatsana Alif, qala hadatsana Sa. Nah, yang terputus sanatnya dua secara beruntut. Ba sama ta. Namanya apa? Mu'dal. Paham belum? Paham belum antum? Eh, Asif. Apa bedanya tadi? Ulangi lagi. Eh, kalau mu'dal terputus sanadnya secara Beruntut atau beruntun? Beruntut atau beruntun? Sama aja ya, nggak masalah ya, Pak. Kalau mengkote Eh, Pak, secara selang-seling tidak beruntut atau tidak beruntun. Beruntut atau beruntun yang benar? Yang benar. Yang benar beruntut atau beruntun? Beruntut. Kalau beruntun lain lagi. Ya, mirip ya. Ya, <laughs> teman cuman beruntut itu maksudnya berurutan itu ya, beruntut. Nah, barakallahu <laughs> insyaallah. Nah, kita lihat di sini barakallahu fiikum dikit lagi. Yakunul murad bis sunnah indahu hiya sunnatun nabi sallallahu alaihi Jadi kalau menurut sebagian ulama ini, berarti sunnah yang diucapkan tabi'in tersebut adalah sunnah Rasulullah saw. Wa umuman fa'ala kilal qaulain secara umum berdasarkan dua ucapan tersebut atau masing-masing dua ucapan tersebut ingkana mursalan kalau seandainya mursal fa huwa dhaif jelas mursal dhaif wa dzalika li adam sanad karena tidak bersambung sanadnya sudah kita lewati kan nah awwaluha sahih wa huwa matasal isnaduhu wa lam yashada'u yu'al intinya bersambung sanadnya gitu loh wa idza kana mauqufan kalau dikatakan mauquf fa huwa min babi qaul sahabi au fi'li. Kalau mauquf jelas enggak masalah, tapi dalam bab apa? Ucapan sahabat atau perbuatannya mauquf. Waqad taqaddama al-khilafu fi hujjiyyati qauli sahabi dan sungguh telah lewat perselisihan mengenai hujahnya ucapan sahabat itu hujah atau bukan wa bayani khilafih dan juga penjelasan perselisihan di dalamnya wa anal qaula sahiha huwa annahu hujjatun bi salasati syurutin dan bahwasanya ucapan yang sahih pendapat yang sahih ucapan sahabat itu hujjah dengan tiga syarat Ucapan sahabat itu hujah dengan tiga syarat. Sudah ketemu belum? Belum ketemu? Eh, tunjukkan di mana? Kasih tahu. Ewa. dengan tiga syarat, perhatikan baik-baik. Satu, an yakuna sahabiyum min fukuhahi sahabat. Ini penting ya. Syaratnya sahabat tersebut termasuk ahlu fikihnya para sahabat. Syaratnya. Yang kedua, Allah yukhalifah nassan. Hendaknya tidak menyelisih nas atau dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah. Yang ketiga, alla yukhalifa qaula sahabiyyin akhar. Yang ketiga, hendaknya tidak menyelisihi ucapan sahabat yang yang lainnya. Mohon insyaallah ini ya. Na'am barakallahu fikum. Fa in kana laysa min fuqaha sahabah fa laysa hujjah. Kalau seandainya ucapan sahabat tersebut bukan termasuk ahli fikihnya para sahabat, ucapannya bukan hujjah. Wa in kana min fuqahaihim walakin khalafa nassan. Kalau seandainya sahabat tersebut termasuk ahli fikihnya para sahabat tapi menyelisih nas dalil fal ibrah bin nas yang diambil patokan adalah dalilnya wala ibrata biqaulih tidak dianggap ucapannya paham belum ini penting sekali nih kalau seandainya dia ahlul ilm ahlul ahlu fikihnya para sahabat kok menyelisih dalil seperti istihadnya siapa masalah ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu istihad kalau jenggot sudah agak memanjang kemudian nah barakallahu fi kurang lebihnya atau genggam itu boleh dirapikan dipotong Nah, menyelisih nas atau enggak ucapan tersebut? Menyelisih dalil yang Rasulullah mengatakan apa kasus syawar wa arhul liha. Paham Nah, cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Nah, sekarang kita lebih mengedepankan istihadnya Ibnu Umar atau mengedepankan nas atau dalil? Dalil. Itu panjangan jenggotnya nggak perlu dicukur. Lah kalau panjang sampai di pusar bagaimana Ustaz? Biarkan. Selama tidak mengganggu biarkan. Paham ya? Nah, kalau seandainya sampai mengganggu itu baru boleh dikurangi kalau mengganggu. Paham ya na'am barakallahu fikum. Tapi kalau enggak mengganggu biarkan na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza nazakumullah dikit lagi. Kata beliau di sini, wa in kana min fuqaha'i sahabah wa lam yukhalif nassan walakin khalafahu sahabiyyun akhar. Kalau ternyata ucapan sahabat tersebut termasuk ahli fikihnya para sahabat, tidak menyelisih dalil, tapi menyelisih na'am barakallahu fikum sahabat yang lainnya fa innana natlubul murajjah. Nah barakallahu fikum maka apa? Maka kita meminta atau mencari murajih, mencari faktor yang menguatkan. Paham ya? Mana yang kuat itu? Antara dua sahabat ini. Sahabat yang A atau yang B? Yang kuat. Kalau yang kuat itulah yang diambil. Paham ya? Jadi kalau seandainya sahabat ini berucap dan dia termasuk ahli fikih, tidak tidak berseberangan dengan dalil, tapi menyelisih ucapan sahabat yang lainnya. Dicek antara ucapan dua sahabat ini mana yang kuat itu loh, mana yang rajih. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau kadzalika minal marfu' hukman idza nusiba syai'i ila ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam faqil. Demikian pula termasuk marfu' secara hukum adalah apabila disandarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian dikatakan apa? Disandarkan kepada zaman Rasulullah SAW, kemudian dikatakan kanu yaf'aluna kadza fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza minal marfu' hukman. Nah, perhatikan kalau sahabat ada yang menyandarkan seperti ini. Dahulu mereka mengerjakan seperti ini seperti ini di zaman Rasulullah SAW maka ini dikatakan marfu secara hukum paham ya nah barakallahu fikum para sahabat eh, melakukan seperti ini seperti ini di zaman Rasulullah dan Rasulullah enggak mengingkari kan ini marfu secara hukum nah wa amsalatuhu katsiratun contohnya banyak sekali ambil terakhir ini misal qauli asma binti Abu Bakrin seperti ucapan Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anhu nah barakallahu fikum Nahar fi ahadin Nabi SAW farasana fil Madinah wa akalnahu. Nah, barakallahu fiikum. Artinya apa? Kami dahulu menyembelih di zaman Rasulullah SAW farasan. Apa farasan itu? Onta atau apa? Kuda. Nah, dahulu kami menyembelih di zaman Rasulullah SAW kuda di kota Madinah dan kami memakannya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya apa? Perbuatan tersebut saat itu Rasulullah menyaksikan. Nah, barakallahu fiikum dan juga tidak mengingkari ini marfu secara hukum. Marfu secara hukum. Dan yang namanya faras itu kuda hukumnya apa? Halal dagingnya halal enggak masalah barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.